di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta wa idza sta'an wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan maka minta pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam annal ummata ketahuilah sesungguhnya umat lawijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in mereka berkumpul untuk memberikan manfaat ke, memberikan sesuatu manfaat pada dirimu lam yanfa'uka maka niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dirimu illa bisyai'in qad katabahullahu laka kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan bagi dirimu atau dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan atas dirimu. Walau ijtama'at walau ijtama'u ala ayyadu ala ayyadurruka bi lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu dan seandainya mereka berkumpul untuk memadorotkan dirimu dengan sesuatu lam yadurruka maka niscaya mereka tidak akan bisa memadorotkan dirimu illa bisyai'in qad katabahullahu alaik kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan telah tuliskan untuk dirimu telah takdirkan bagi atau atas dirimu. Rufi'atil aklam telah diangkat pena-pena wazafatis suhuf dan telah kering lembaran-lembaran. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan tentang makna ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Kemudian diulangi lagi dalam rangka takkid ihfadillah, jagalah Allah. Tajidhu tujahak, niscaya Allah akan ada di hadapanmu. Maksud daripada menjaga Allah yaitu ihfad dinahu. Jagalah agama Allah. Jagalah agama Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah akan menjaga dirimu. Kemudian ihfadillah diulangi lagi dalam rangka untuk memberikan penegasan. Jagalah Allah, ay jagalah agama Allah, yaitu jagalah agama Allah. Ya. Tajidhu tujahak. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala amamaka ada di depan dirimu. Maksudnya yaitu annallaha jalla wa ala qaribun min ibadihi subhanahu wa ta'ala yang dimaksud tajidhud amamaka engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala berada di depanmu maksudnya Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Ya, dekat sekali dari hamba-hambanya. Ya. Atau wa aidan huwa jalla wa ala yubadiru ila mathubati ibadih. Yaitu sangat bersegera sangat bersegera di dalam memberikan balasan, ganjaran, pahala bagi hamba-hambanya. Inilah makna dari tajidhu tujahak. Maka di dalam hadis disebutkan man taqarraba ilayya shibran barang siapa yang mendekat kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis qudsi. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal taqarrabtu ilaihi dhira'an maka niscaya aku Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepadanya sehasta Waman atani yamshi barang siapa yang mendekat kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang mendekat kepadaku dalam keadaan dia berjalan ataituhu harwala maka niscaya aku akan mendatangi dia dengan berlari-lari kecil Bimakna makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini annallaha yubadiru subhanahu yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersegera yubadiru bil ithabati liman ata'ahu bersegera memberikan balasan ganjaran pahala kepada orang yang menaatinya. Ini pengertian dari ya, annallaha yahfaduka atau annaka tajidullaha qariban minka kesimpulan dari kalimat ihfadzillah yahfadka ihfadzillah tajidhu tujahak kemudian di dalam hadis ini disebutkan thumma qala sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda idza sa'alta fas'alillah Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Idza talabta syai'an. Jika engkau meminta sesuatu, fadlubhu minal karim al-mannan subhanahu. Maka mintalah kepada al-karim yang maha pemurah, al-mannan yang maha memiliki karunia. Subhanahu Maha Suci Allah. Alladhi indahu Khazainu samawati wal ard. Ya. Yaitu dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki berbagai macam perbendaharaan di langit dan di bumi. Wala tas'alin nas janganlah engkau minta kepada manusia wasu'alu ghairillahi dan meminta kepada selain Allah ala nau'in terbagi kepada dua macam meminta kepada selain Allah ada dua macam al awal yang pertama su'alun fima la yaqdiru alaihi illallah su'alun yaitu jenis permintaan jenis permintaan fima la yaqdiru alaih jenis permintaan yang permintaan tersebut tidak mampu untuk dipenuhi tidak ada kekuasaan tidak ada kudrah untuk dipenuhi permintaan tersebut illallah kecuali hanya oleh Allah yang bisa memenuhinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memenuhinya fahadha syirkun akbar maka apabila seorang hamba meminta kepada manusia yang manusia tersebut tidak bisa memenuhinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memenuhinya yang bisa memenuhinya maka orang yang meminta kepada manusia tersebut telah melakukan syirkun akbar kesyirikan yang sangat besar Kalladzina al amwat seperti seseorang yang meminta kepada al-amwat, kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, kepada orang-orang yang sudah mati. Wa yastaghithuna bihim, kemudian dia beristighosah. Istighosah artinya meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati Berarti orang yang sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Wayat lubuna minhum al hawaij dan dia meminta kepada orang-orang yang sudah mati itu al hawaij berbagai kebutuhan dirinya. Fayati ahaduhum indal qabri maka salah satu dari mereka mendatangi kuburan. Wayakul ya fulanu aghithni seraya mengatakan di kuburan tersebut, "Wahai fulan, agithni, bantulah saya." Wahai fulan, bantulah saya. Wahai ya fulan kada wa kada dan yang sejenis dengan itu. Wahada syirkun akbar. Ini adalah bentuk kesyirikan yang paling besar. Ini soalun jenis permintaan yang pertama Athani jenis permintaan yang kedua su'alun nas meminta kepada manusia ya. fima yakdiruna alaih yang permintaan tersebut mampu untuk dipenuhi oleh manusia yang dimintai ya. permintaan tersebut mampu untuk dipenuhi oleh orang yang dimintai wahada jaizun maka yang seperti ini boleh faya juzulaka antas ala idah tajta maka boleh bagi dirimu untuk meminta apabila engkau membutuhkan pertolongannya lakinnal aula akan tetapi yang lebih utama bil abadi bagi seorang hamba ayata'affafa hendaklah ia menahan diri menahan diri, menjaga diri, menjaga kehormatannya an su'alin nas dari meminta-minta kepada manusia. Kenapa demikian? Li'anna fi su'al karena di dalam proses meminta-minta tersebut mudhallatan ada ada bentuk perendahan, ada bentuk merendahkan, ada bentuk menghinakan, ya. menghinakan dirinya. Wanakson fit tauhid yang demikian ini mengurangi nilai tauhid. Fas'alillah jalla wa ala, maka hendaklah mintalah hanya kepada Allah yang maha agung dan maha tinggi. Al-Ghani yang maha kaya, Al-Karim yang maha pemurah. Fahuwa subhanahu yanzilu ila sama'id dunya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha suci. Yang turun ke langit dunia. Kullal laitin. Yaitu setiap malam. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Yaitu dia Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia pada sisa sepertiga malam akhir. Pada malam tinggal sisa sepertiga. Fayaqul maka orang itu menyatakan maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di sepertiga akhir tersebut man yas'aluni fa'utiyahu Man yas'aluni siapa yang meminta kepada diriku kata Allah Subhanahu wa taala fa'utiyahu maka niscaya aku akan memberikan kepada orang yang meminta tersebut. Ya. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku fa inni qaribun maka sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala sangat dekat ujibu da'wata da'i idza da'an aku akan mengabulkan doa seseorang yang meminta apabila dia meminta ya falyastajibu maka penuhilah seruanku wal yu'minu fi la'allahum yarsudun dan hendaklah kalian beriman kepadaku la'allahum yarsudun agar kal, agar ya, agar mereka mendapatkan bimbingan hendaklah mereka beriman kepadaku ya, agar mereka mendapatkan bimbingan ya. ini berkaitan dengan soalun yaitu permintaan. Kemudian di dalam hadis itu disebutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terkandung al-isti'anah. Al-isti'anah. Apa itu al-isti'anah? Tolabul aun meminta pertolongan. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat kelima Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hanya kepada engkau kami beribadah Wa iyaka nasta'in dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan Fahya naw'un minal ibadah Maka isti'anah Al-isti'anah adalah naw'un, salah satu macam minal ibadah dari beberapa macam ibadah. Ya. Sebagaimana kita ketahui, kita maklumi ibadah banyak macamnya. Ad-doa itu ibadah. Ar-roja mengharap itu ibadah. Tawakal itu adalah ibadah. Mahabbah itu adalah ibadah. Ya, Al-khauf itu adalah ibadah termasuk al-isti'anah itu adalah ibadah ya. Qala wa atfuha al ibadati min atfil khasin min min atfil khasi al 'am lil ihtimami biha. Maka menyandarkan bentuk al-isti'anah kepada bentuk ibadah ya, sesuatu yang sifatnya khusus Iya. terhadap sesuatu yang sifatnya umum. Artinya, di dalam ayat ini disebutkan lafat pertama karena na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beribadah secara umum. Beribadah secara umum. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan ya pada penggal ayat sebelumnya disebutkan ibadah secara umum kemudian setelah itu berikutnya disebutkan jenis satu jenis ibadah yang sifatnya khusus yaitu al-isti'anah ya yang disebutkan di situ adalah al-isti'anah, tidak ad-doa, tidak ar-roja, mengharap, tidak al khawf ibadah dalam bentuk takut tidak tidak disebutkan itu. Tetapi yang disebutkan adalah al-isti'anah. Ya. Maka penyebutan dari umum menuju kepada khusus itu ya, menyandarkan kepada satu yang tadinya umum kemudian disebutkan yang khusus adalah lil ihtimami biha dalam rangka untuk memberikan ihtimam perhatian kepada satu bentuk ibadah ini. Ya. Contoh lain misalnya dalam hadis disebutkan hadis yang sahih Rasulullah saw pernah menyebutkan fattakud dunya berhati-hatilah kalian terhadap urusan dunia perkara-perkara dunia perkara-perkara dunia itu banyak macamnya masalah harta kekayaan masalah pekerjaan kedudukan ya termasuk diantaranya masalah wanita. Nah kemudian ketika Rasulullah SAW menyebutkan fattakud dunia, hati-hatilah dari urusan dunia. Ya. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan wattakun nisa dan hati-hatilah dari wanita. Rasulullah SAW menyebutkan dunia secara umum, tapi kemudian setelah itu menyebutkan an-nisa, menyebutkan Anissa. Padahal Anissa wanita adalah bahagian dari dunia. Ya. Wanita adalah bahagian dari dunia, tetapi disebutkan secara khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam untuk memberikan apa? Untuk lebih memperhatikan fitnah wanita ini, karena fitnah wanita lebih berbahaya daripada fitnah-fitnah dunia lainnya ya. fitnah wanita tidak sedahsyat seorang laki-laki terfitnah dengan dunia ya. Ya. Nah inilah ya, sehingga apa? Sehingga penyebutan secara khusus ini untuk menunjukkan kepada perhatian masalah satu ini lebih harus diperhatikan. Seperti ini juga ia karena budu hanya kepada engkau kami beribadah umum ibadah. Tetapi kemudian Allah menyebutkan wa iya nasta'in dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Al-ina al-ia apa? al istiana disebutkan secara khusus. kalau wal isti'anatu mithlu soal Ya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga ya, as-su'al yaitu meminta kepada Allah dalam hal ya idza kanatil isti'anatu bil makhluq fi ma la yaqdiru alaih illallah fahiya syirkun akbar apabila seseorang meminta tolong kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak mampu untuk memenuhinya tidak memiliki kekuatan kekuasaan untuk memenuhinya kecuali hanya Allah yang bisa memenuhinya maka kalau ada orang yang meminta pertolongan kepada makhluk dia telah melakukan perbuatan syirkun akbar wa in kanatil isti'anatu bil makhluk fi syai'in yaqdiru alai fahadha yajuz apabila seseorang minta tolong kepada makhluk dan meminta tolong ini terhadap makhluk tersebut bisa untuk dipenuhi maka yang demikian ini boleh lakin tarkuhu ahsan akan tetapi meninggalkan untuk tidak meminta tolong itu lebih baik anna fihi dhillah karena di dalam permohonan minta tolong tersebut ada sesuatu yang harus merendahkan wahajatan ila nas dan merasa butuh kepada manusia ya wa kaunuka yastaghni billah azza wajal hadza afdalul laka dan apabila dirimu mencukupkan hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling utama. Maksudnya apa ini? Markis dakwah apa? Demikian ya duhur sudah mendekati dibatasi sampai jam 11.45 ya. jadi sekarang di Parung sudah ada markis dakwah kita yang tadinya di Limo sekarang sudah pindah ya, sebagian aktivitasnya sudah di Parung ya. Parung alamatnya di mana? dekat kecamatan Parung ya kantor kecamatan Parung ke arah mana sedikit ya sekitar situlah dekat dari kecamatan Parung. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan keberkahan di dalam melakukan aktivitas-aktivitas dakwah tidak ada lain dalam rangka untuk li'ila bi kalimatillah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala.